Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Saya ingin bertanya Bu ya, sumber saja bagaimana menurut uh, hukum empat madhab terkait tentang al wasimat al-mutawtasimat, al-mutanamisat dan al-mutafallijat. Terus uh, terkait al-mutafallijat itu banyak permasalahan pehel. Iya, kawatki. Ki uh, anak muda memakai behel itu termasuk al mutafallijat tidak uh, mungkin seperti itu mohon penjelasannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. tentang menggunakan behel laknallahu al-wasimah mustausimah wal wasilah jadi ada ketika yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memasang tato membuat tato adalah taghyir kharkilah merubah ciptaan Allah hukumnya adalah haram bagi yang sudah punya tato cukup tobat nggak usah disetrika Allah maha pengampun jadi nanti dalam hukum fikih para asatid ahli fikih tentu sangat paham beda hukum membuat tato sama hukum menghilangkan ini hukum terpisah jangan digabung biasanya uh, digabungkan hukumnya selagi haram membuat berarti wajib dibuang ini kan pemahaman yang salah ini biasanya perlu kepekaan, tekik masalah fikih. Haram membuat tato. Tapi kalau sudah tato dibuat bagaimana? Wajibkah dihilangkan? Belum tentu. Ini beda hukumnya. Wajib dibuat tato itu adalah dengan memenuhi syarat. Misalnya adalah di saat ada lima syarat. Jika tato itu dibuat adalah sudah waktu dewasa, maka tato yang dibuat masa kecil tidak sebelum balik tidak wajib buat. Tato itu dibuat saat dia sudah tahu hukum haramnya. Kalau tato dibuat dalam keadaan dia belum tahu haramnya tidak wajib dibuang. Tato itu sudah belum tertutup oleh kulit. Kalau sudah tato tertutup dengan kulit tidak wajib dibuang. Yang keempat tato tidak ada manfaatnya. Kalau tato ada manfaatnya tidak tidak wajib dibuang. Ini nah, apa manfaatnya kan tanya. Saya pernah tanya kepada guru ya tuh, apa manfaatnya tato? Ya mungkin seorang istri, seorang suami waktu mau ngelamar lihat kelihatan lap hitam saat itu tertarik sehingga senang dengan itu sehingga menerima menikahi dengan wanita tersebut hanya gara-gara sepintas itu dan saya selalu bersumpah jangan sampai hilang itu ya kalau hilang nanti kamu cerai kamu aku cerai ini tidak boleh dihilangkan itu <laughs> itu manfaatnya ini ini menunjukkan ini akan tapi yang perlu kita pahami dari syarat-syarat ini menunjukkan apa tidak wajib doang kecuali memenuhi syarat tersebut yang kelima adalah cara menghilangkannya pun tidak sampai menjadikan dia itu bertayamum dalam berwudu. Misalnya kalau sampai harus dioperasi, kemudian ditambal, wudunya nggak sempurna, berarti harus tayamum. Nggak begitu. Jadi kalau di, menghilangkannya gampang. Jika menghilangkannya tidak gampang, maka tidak tidak perlu dihilangkan tato tersebut. Ada lima syarat yang sudah pernah kita bahas secara khusus. Ini hukum menghilangkannya tidak harus wajib. Tapi membuat tato hukumnya adalah haram. Dan bagi yang mengerti tentunya, haram membuat tato. Al-wasilah yang mem menanam tato dan yang meminta itu haram semuanya. Tapi kalau kita menemukan seorang preman yang tobat, gak usah, biarkan. Biar di dadamu ada gambar burung Garuda, biarkan. Belakang punggungnya kupu-kupu. <laughs> -kupu. apa-apa, tangannya gambar ular. Tapi saya mau jadi ustadz bagaimana Buya? Enggak apa-apa, bagus. Jadi ustadz, di tanganmu ada gambar naganya. Lalu bagaimana akan tidak malu? Tidak biar buat pelajaran bagi para santri. Wong preman saja bisa jadi ustadz, masa mondok bertahun-tahun tidak bisa jadi ustadz. Nggak apa-apa. Masa ya. pada <laughs> santri nggak mau jadi ustadz, nggak mau kalah sama preman. Nggak apa-apa. Jadi hukum kemudian wasilah itu menyambung rambut. Hukum menyambung rambut adalah haram. Rambut buatan. Termasuk dalam hal ini adalah zaman dahulu semoga orang yang sudah meninggal dunia namanya zaman dahulu semoga Allah mengampuni pakai konde itu ya itu kan dari rambut tambahan aja nah, sudah sudah meninggal dunia kan orangnya sekarang sudah tidak ada orang pakai konde nah. baik bu ya mohon maaf bu ya kita angkat dulu ada penanya melalui telan telepon baik silakan kita angkat dulu assalamualaikum baik baik nampaknya terputus jadi menyambung rambut tidak diperkenankan menyambung rambut tidak diperkenankan hukumnya adalah haram kemudian merampingkan gigi bukan merapikan sudah baik sudah ramping dirampingkan itu juga tidak diperkenankan hukumnya adalah haram adapun masalah behel behel itu ternyata ada nilai medisnya demi kesehatan karena gigi yang tidak rata dan sebagainya cukup mengganggu mengganggu dan juga susah untuk membersihkannya sehingga mudah terancam dengan penyakit-penyakit gigi. Sehingga perlu untuk ditata. Kalau tujuannya adalah untuk semacam itu, merapikan gigi agar mudah dibersihkan dan menjaga kesehatannya, maka ini bukan sesuatu yang diharamkan. Tujuannya semacam itu. Adalah untuk menjaga gigi adalah sebab ada gigi yang berantakan, cukir balik. Kemudian sampai tidak bisa disentuh oleh sikat gigi dan kotor dan sebagainya, itu mengantar kepada penyakit dan Islam tidak mengajarkan kejelekan. Tapi yang tapi yang dilarang tadi adalah pedang ini tinggal dirapikan biar kelihatan kikinya kayak timun biji timun misalnya mm -mm, ya. ya itu ya jadi kalau untuk behel ada nilai untuk medis kesehatan adalah bukan sesuatu yang dilarang dan semuanya tahu ukurannya masing-masing tahu ukurannya masing-masing jadi untuk merapikan agar agar tidak tidak jadi tempat sarangnya penyakit bahkan ternyata dari gigi itu banyak penyakit-penyakit yang urusannya ke otak, pusing, tekanan-tekanan urat sarapnya dan sebagainya. Dan juga uh, eh, dengan gigi itu juga namanya penyakit gigi itu luar biasa. La farah farhil arus wala wajah wajid darus. Enggak ada seneng seperti pengantin baru. Dan tidak ada sakit melebihi sakit gigi. Sakit tapi enggak ada yang kunjung yang sakit gigi sakitnya luar biasa tapi nggak ada orang yang nyambangin mau kemana bidik ngapain sakit gigi nggak ada padahal sakitnya di otak itu ya <laughs> sampai ada pepatah jadi sakit jadi perlu dibersihkan itu enggak apa-apa jadi behel dalam irama untuk bersihkan gigi adalah bukan sesuatu yang terlarang